بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأن وأن وعنئم على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang masih Allah berikan kepada kita dari banyak nikmat ya. nikmat kesehatan nikmat kesempatan dan nikmat yang terbesar adalah di mana kita masih di atas keimanan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di atas keimanan sampai akhir hayat kita amin ya rabbal alamin Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam ya. Buah karya dari Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala ya. Dan insyaallah di kesempatan ini kita masuk di bab baru yaitu babu salatil idain terkait bab terkait salat atau seputar salat Id ya salat salat Id dan yang dimaksud adalah salat Id Idul Fitri maupun Idul Adha ya <clears throat> kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan sholat Jumat ya. Maka kesempatan ini kita masuk membahas sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Dan sholat Id hari di mana ini menjadi hari apa? Hari perayaan kaum muslimin ya. Keduanya adalah ibadah yang berkaitan dengan atau perayaan yang berkaitan dengan ibadah yang sangat agung ya. Idul Fitri berkaitan dengan berkaitan atau dilaksanakan ya, perayaan tersebut hari raya tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya puasa Ramadan sebulan penuh. Maka setelahnya kita uh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari raya ya. Yang dengan ini kita sangat bergembira ya dan kita menampakkan kegembiraan di hari tersebut ya dan ini ada adalah satu hal yang dianjurkan ya saling uh, memberikan doa memberikan selamat ini satu hal yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu dan Idul Idul Adha berkaitan atau dilakukan setelah dilakukannya dilaksanakannya satu ibadah besar juga adalah berupa wukuf di Arafah ya wukuf di Arafah di tanggal 9 ya. Setelah itu kemudian di 10 tanggal 10-nya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai hari raya. Hari di mana kita uh, makan dan minum dan bahkan Allah haramkan di hari tersebut untuk berpuasa ya. Dan Rasulullah sebutkan bahwa itu adalah yaumu aklin wa syurbin ya itu adalah hari di mana kita makan dan minum ya nggak boleh kita uh, berpuasa di hari tersebut ya Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari raya kaum muslimin yang diulang setiap tahunnya maka hanya ada dua ini saja tidak ada hari raya hari raya yang lainnya ya hal ini sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah ya ketika berhijrah dan Rasulullah mendapati penduduk Madinah itu melakukan satu hari raya yang disebut dengan hari raya Nairuz dengan hari raya Mahrojan ya. dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma ya Allah Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian hari raya tersebut dengan yang lebih baik dari keduanya apa itu yaumul adha, yaumul adha wa yaumul fitri ya. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri ya. Maka uh, dengan ini kalau seandainya kita melakukan hari raya selain keduanya maka sama saja kita kembali kepada zaman jahiliyah merayakan uh, sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah itu hari raya Maulud? Apakah itu hari raya kelahiran Rasulullah, hari raya kelahiran orang-orang tertentu ataukah diri kita. Maka ini satu hal yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hari yang sangat besar ya. Ini adalah eh, menjadi salah satu syiar kita sebagai kaum muslimin. Bahkan dilakukan, dianjurkan untuk di lapangan di sahra ya, di tanah yang lapang bukan di bangunan ya. Tentunya tanah yang lapang sahra ini dengan demikian kaum muslimin dalam melakukannya akan tampak sangat jelas dari luar tidak terlihat sehingga ini adalah syiar yang sangat nampak jelas ya dibandingkan dilakukan dalam masjid yang mungkin tertutup dengan satu bangunan tembok ya. Demikian. Bahkan juga Eh, karena ini adalah hari yang sangat besar menjadi syiar kita ya, menjadi syiar kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakukan orang-orang yang di dalamnya melaksanakannya adalah semua kaum muslimin bahkan min sigarin atau kibar ya yahduruha al kibar was sigar ya. dihadiri hari raya tersebut oleh eh, anak-anak uh, maupun orang-orang dewasa ya anak-anak maupun orang dewasa uh, warrijal wan nisa ya. bahkan dihadiri oleh eh, laki-laki maupun maupun wanita bahkan uh, wanita ya di afdalnya mereka melakukan sholat itu di rumah ya namun untuk sholat id ini Rasulullah SAW anjurkan untuk diikutkan dalamnya bahkan disebutkan dalam sebuah hadis mereka yang haid sekalipun ya mereka yang haid sekalipun Eh, tetap uh, dianjurkan untuk berangkat uh, ke tempat sholat. Namun orang-orang atau wanita-wanita yang sedang haid ya'tazilna shalah ya. Ta'tazilna ya'tazilna shalah mereka uh, tidak melakukan sholat, ya. Namun bisa mendengarkan khutbah hari raya tersebut ya dan nampak syiar tersebut dengan uh, lebih besar ya dengan kehadiran mereka sekalipun mereka dalam kondisi haid. Ini menunjukkan bagaimana uh, hari hari raya tersebut adalah hari raya yang sangat agung ya dalam agama kita. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita masuk di hadis yang pertama dari bab ini hadis ke 148 An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar يصلون qabla al-khutbah ya rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar semoga Allah meridainya meridai keduanya beliau bersabda beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar mereka semuanya salat dua Id ya salat Idul Fitri maupun Idul Adha qabla al-khutbah sebelum dilaksanakannya khutbah ya Taib kaum muslimin, pendengar radio muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, berdasarkan hadis ini maka kita bisa mengatakan bahwa dalam kedua salat Id tersebut fihi khutbah ya. Terdapat khutbah. Ya, terdapat khutbah dan khutbahnya dilakukan setelah salat ya, berbeda dengan salat Jumat ya. Khutbah dulu dulu baru setelah khutbah ditegakkannya salat ya. Tapi kalau salat Id uh, Salat dulu, setelah itu baru khutbah ya. Salat dulu, setelah itu baru khutbah. Ya. وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز تقديم خطبة العيد خطبة العيد خطبة العيد ala salah ya. Bahwasanya dengan ijma ahlul ilm tidak boleh mendahulukan khutbah Eh, sebelum sholat. Ya. Khusus untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha nih eh, nggak uh, boleh melakukan khutbah dulu baru sholat. Berbeda dengan khutbah Jumat nih. Kalau khutbah Jumat ya khutbah dulu baru setelah itu sholat Id. Ya, setelah itu baru sholat Id. Tapi kalau uh, eh, afan, setelah itu baru sholat Jumat. Ya, sholat Jumat dua rakaat. Kalau sholat Id ya, salat dulu dua rakaat setelah itu baru ditegakkan khutbah ya setelah itu baru ditegakkan khutbah kata Syekh Shalih Fauzan nah, bahwasanya terdapat riwayat di mana pernah dilakukan dibalik ya, ya pernah uh, khutbah dulu baru setelah itu salat id ya. khutbah dulu baru setelah itu salat id dan itu terjadi pada uh, masa pemerintahan Bani Umayyah yang bernama Marwan ya di mana pemimpin tersebut dia memperlakukan khutbah dulu baru setelah khutbah salat Id ya khutbah dulu baru setelah khut, salat setelah khutbah salat Id namun kemudian ketika itu terjadi angkar alaihi man hadhara minas sahabah ya diingkari oleh para sahabat yang menghadiri uh, salat Id tersebut ya dan di antara sahabat tersebut adalah Abu Sa'id Al-Khudri ya, Abu Sa'id Al-Khudri ya. Di mana ketika ada seorang sahabat yang menegur Marwan karena melakukan hal tersebut karena membalik uh, aturan tersebut yaitu yang seharusnya uh, salat dulu baru khutbah dibalik oleh Marwan khutbah dulu baru salat maka ditegur oleh salah seorang sahabat namun kata Marwan membantah, Marwahnya membantah. Dia mengatakan uh, hal itu sudah ditinggalkan. Artinya uh, aturan salat dulu baru khutbah ini sudah ditinggalkan. Nah, maka Abu Sa'id Al-Khudri berkomentar akan apa yang terjadi beliau mengatakan amma hadza faqad qada ma Adapun orang yang tadi maka dia telah menunaikan kewajibannya berupa nahi mungkar ya, berupa nahi mungkar. Karena apa? Eh, karena Marwan mengganti uh, aturan tersebut yang tadinya sholat dulu baru khutbah, uh, kemudian sama Marwan khutbah dulu uh, baru sholat. Sekalipun hal itu, ya sekalipun hal itu dilakukan uh, demi maslahat yang ada pada uh, pikirannya pada saat itu. Yaitu maslahatnya apa? Kalau sholat dulu baru khutbah, orang-orang sholat kemudian mereka begitu giliran khutbah bubar ya tapi kalau khutbah dulu maka orang-orang mendengarkan banyak kemudian setelah itu e, baru sholat nggak mungkin mereka bubar ya. nggak mungkin bubar karena sholatnya intinya belum ya namun ternyata hal itu menyelisihi sunnah ya. namun ternyata hal itu menyelisihi sunnah dan ditegur oleh para sahabat sehingga Eh, salat Id tetap aturannya sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu salat Id dulu baru setelah itu khutbah baru setelah itu khutbah. Taib penyebutan oleh Abdullah ibnu Umar ya bahwasanya Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal demikian yaitu salat dulu baru khutbah ini menunjukkan libayyin anna hadza lam yunsakh ya menunjuk untuk menjelaskan bahwa hukum ini belum dihapus ya dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu istamarra ba'da wafatir Rasul ya hukum ini masih berlanjut masih berlaku bahkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan apa dengan dalih apa yaitu dengan dalih bahwasanya Abu Bakar dan Umar melakukannya kalaulah dengan wafatnya Rasulullah hukum ini sudah terhapus maka Abu Bakar dan Umar Eh, tidak melakukan hal ini. Namun realitanya Abu Bakar dan Umar melakukan sehingga menunjukkan kepada kita bahwa hukum ini lam yunsakh ya. Hukum ini tidak dibatalkan ya. Hukum ini tidak dibatalkan yaitu salat Id baru setelah itu khutbah. Khutbah khutbah Id ya. Taib itu hadis yang pertama kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke hadis yang kedua ya, dari bab salat Id ya, salat Id. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة ya. Dari Al-Barra Ibn Azib semoga Allah meridainya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Idul Adha dan khutbahnya ba'da salah setelah dilakukan salat Id ya. Faqal kemudian salah satu yang disampaikan dalam khutbah Rasulullah Rasulullah mengatakan man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu ya kata Rasulullah dalam konten khutbahnya <clears throat> dalam penyampaian khutbah khutbahnya barang siapa yang salat bersama kita dan menyembelih hewan kurban faqad asaba nusuk ya Ya, barang siapa yang sholat bersama kita, kemudian setelah itu dia menyembelih hewan kurban, maka dia telah uh, melakukan atau melakukan hewan kurban, ya, melakukan penyembelihan hewan kurban. Wa man nasaka dan barang siapa yang menyembelih qabla sholat sebelum ditegakkannya sholat, sholat id, fala nusuka lahu maka tidak ada uh, sembelihan hewan kurban bagi dia, ya. <clears throat> Hal ini menunjukkan kepada kita waktu penyembelihan hewan kurban ya, waktu penyembelihan hewan kurban. Ya. Kemudian faqala Abu Burda bin Niyar. Abu Burda salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penyampaian Rasulullah dalam khutbahnya ya. Dan dia adalah pamannya Al-Barra ibn Azib. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah." Wahai Rasulullah, saya sudah sembelih hewan kurbanku setelah eh, sebelum sholat. Wa araftu anna yauma yawma yaumu aklin wa syurbin. Yang saya ketahui hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti dan saya suka saya senang kalau he, apa kambingku dombaku itu di di disembelih kambingku disembelih sebelum sholat ya Fadzabahtu syati. Kemudian sebelum salat ya saya sembelih wa taghadzaitu qabla an atiya salah. Kemudian saya makan sembelihan hewan kurban tersebut, sembelihan kambing tersebut sebelum berangkat ke salat, sebelum berangkat untuk salat. Faqala maka Nabi bersabda syatu ka syatu lahmin ya. Sembelihan kambingmu itu statusnya adalah uh, ya uh, daging yang halal ya, daging daging biasa bukan daging hewan kurban qala ya rasulullah fa inni fa in fa inna indana inaqan hiya ahabbu ilayya min syatain kemudian eh, Abu Burdah menjawab ya Rasulullah saya punya eh, kambing dua anak kambing ya saya punya dua anak kambing yang saya saya sukai salah satunya boleh nggak apa tuh jizya anni ya dua anak kambing yang di bawah uh, eh dua anak kambing yang belum cukup umur untuk untuk disembelih ya untuk disembelih apa tuh anni kata kata dia apakah boleh untuk aku sembelih setelah salat nih statusnya untuk kurban ya tentunya qal maka Rasul bersabda na'am ya boleh walan tajziya an ahadin ba'dak namun ini tidak pernah berlaku, tidak akan berlaku untuk seorang pun setelahmu. Ya. Untuk seorang pun setelahmu. Taib kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya salat Id ya di dalamnya terdapat khutbah ya setelah dilakukan salat maka ada khutbah sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khutbah Nabi Sallallahu wasallam kata kata Al Bara bin Azib ya. Uh, Rasulullah mengkhutbahi kami atau berkhutbah kepada kami pada hari tersebut pada hari uh, Idul Adha setelah solat jelas kata kata Al Bara ba'da solah ya sehingga ini juga menjelaskan kepada kita bahwa uh, khutbah itu tempatnya adalah setelah setelah sholat id ya setelah sholat id kemudian uh, setelah itu Rasulullah menjelaskan waktu uh, kurban ya. maka jelaskan di sini oleh Rasulullah SAW bahwasannya kurban itu dilakukan penyembelihannya setelah sholat ya makanya Rasulullah katakan barang siapa yang sholat bersama kita kemudian menyembelih maka dia telah berkurban dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka tidak ada hewan kurban untuk dia. Status hewan kurbannya batal untuk orang yang orang tersebut ya. Maka hewan kurban itu harus dilakukan atau disembelih setelah sholat. Kalau seandainya hewan kurban disembelih pada saat khutbah maka status kurbannya sah. Ya, status kurbannya sah. Kenapa? Karena setelah sholat. Ya, bukan setelah, eh, sekalipun eh, khutbah belum selesai. Sekalipun khutbah belum selesai. Ya. Namun kalau seandainya hewan kurban disembelih pada saat sholat, maka sholat statusnya belum selesai. Maka uh, status kurbannya tidak sah. Namun dagingnya tetap boleh dimakan. Ya. Namun dagingnya tetap boleh dimakan. Namun uh, kurbannya belum didapatkan. Ya. kurbannya belum didapatkan. Ketika Rasulullah menjelaskan hal demikian, ya, maka terjadilah dialog ya yang disampaikan oleh Abu Burdah dan ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya dialog terjadi antara khatib dengan jamaah ya. ya namun kalau dialog antara jamaah maka ini tidak boleh tapi kalau dialog antara khatib dengan jamaah jamaah ke khatib atau khatib yang ke jamaah nanya terlebih dahulu maka ini diperboleh sebagaimana hal ini dilakukan oleh Abu Burdah bin Niyar dan Rasulullah tidak menegurnya dan Rasulullah tidak menegurnya sebagaimana juga yang terjadi pada uh, uh, pada hadis-hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan lalu di khutbah Jumat ya namun yang menjadi pembahasan adalah Abu Burdah ini mengatakan ya Rasulullah saya sudah nyembelih sebelum khutbah nih dan eh, apa yang dilakukan oleh Abu Burdah ini adalah ijtihadnya ijtihadnya dalam rangka uh, yubadir yubadir bisalah yubadir lil ibadah bersegera untuk melakukan ibadah ya pengen cepat-cepat melakukan ibadah ya ini ijtihadnya beliau tapi lakinnahu akhta namun ternyata niat yang baik ya niat yang yang semangat yang baik, niat yang baik itu tidak cukup. Ya, harus diiringi dengan tuntunan. Ya, niat yang baik tidak cukup. Ya, kita pengennya kebaikan tapi ternyata tata cara tidak sesuai dengan tuntunan maka tidak cukup hal demikian. Maka niat yang baik harus diikuti dengan tata cara yang baik pula ya. Tidak cukup niat yang baik tanpa cara yang baik. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Burda. Niatnya baik ya, pengen cepat-cepat melakukan ibadah kurban ya. Kemudian dia bisa makan hewan kurbannya ya, dan ini adalah dianjurkan ya. Pengen cepat-cepat coba lil ibadah. Namun ternyata niat baik tersebut tidak cukup ya. Harus dengan Eh, tata cara yang baik pula. Dan tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan kurban adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam penyampaian khutbahnya yaitu dilakukan penyembelihannya setelah sholat setelah sholat ya kemudian eh, setelah Abu Burdah menyampaikan dialognya kepada Rasulullah Rasulullah kalau gitu saya eh, punya dua anak kambing lagi nih punya dua anak kambing bukan domba punya dua anak kambing dan tentunya ini belum masuk kategori umur yang dibolehkan untuk hewan kurban ya. kemudian boleh nggak untuk eh, disembelih hewan kurban setelah sholat nih kata Abu Burda maka kata Rasulullah ya boleh namun walan tajziya ahadin ba'dak ini tidak boleh untuk seorang pun setelahmu ini menunjukkan bahwa ada kekhususan untuk sahabat tersebut ya oh, ada kekhususan Rasulullah melihat kesungguhan sahabat tersebut ya ah, dan hal ini men, uh, mendapatkan uh, legalitas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, jangan sampai kita meniru oh, kita sudah bersungguh-sungguh ya untuk uh, bisa ber, bersegera melakukan ibadah ya nyembelih kurban sebelum sholat ya kemudian makan dulu baru berangkat ya ini kesungguhan ini semoga menjadi fahala ya. Maka hal itu bukan ranah kita ya. Hal itu bukan ranah kita. Yang menjadi ranah kita ya tentunya aturannya tidak seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan setelah sholat ya. Maka setelah sholat ya. Adapun kekhususan maka itu adalah khusus untuk khusus untuk sahabat tersebut dan Eh, sahabat yang lain pun tidak melakukannya ya, tidak melakukannya. Ini khusus untuk sahabat tadi sebagaimana dilakukan eh, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri ya. Maka sebagai tambahan informasi bahwasanya uh, untuk hewan kurban maka untuk domba enam 6 bulan, untuk kambing ya maka itu satu tahun minimal, untuk sapi minimal 2 tahun dan untuk unta minimal uh, khamsa sinin ya, minimal 5 tahun ya. Namun tadi di luar itu itu adalah kekhususan khususan sahabat yang diberikan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib hadis yang terakhir dari pembahasan ini dari pertemuan kita عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله رواه البخاري ومسلم dari Jundub bin Abdullah al-Bajali ya semoga Allah meridai beliau beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada hari nahar, ya, ya. pada hari adha ya, hari idul, adha maksudnya. Thumma khutbah. Kemudian setelah sholat baru, Rasulullah berkhutbah ini juga menjadi penegasan kepada kita bahwa urutannya adalah sholat dulu baru khutbah ya. Thumma dzabaha. kemudian baru menyembelih. Waqal man dzabaha qabla ayyusalliya barang siapa yang menyembelih kata Rasul barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat falyadhbah ukhra makanaha maka hendaknya dia menyembelih yang lain setelah setelah salat wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah barang siapa yang belum menyembelih artinya uh, pas salat itu barang siapa yang belum menyembelih nih ya, artinya nanti sembelih setelah salat maka falyadhbah bismillah maka hendaknya menyembelih dengan mengucapkan bismillah ya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa terkait dengan waktu salat waktu penyembelihan ya. Waktu penyembelihan adalah setelah salat bukan sebelum. Kalau dilakukan sebelum maka uh, status hewan kurbannya itu tidak tidak sah namun dagingnya tetap uh, tetap boleh dimakan daging yang halal ya. Daging sembelihan yang halal yang boleh dimakan ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah uh, bacaan ketika kita menyembelih adalah dengan bismillah. Falyadbah bismillah. Maka hendaknya dengan menyembelih, menyembelih dengan ucapan bismillah dan dalam madhabnya Imam Ahmad hal ini menjadi wajib ya sebagaimana uh, dalam banyak ayat ya, madhabnya Hambali ini wajib sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat diantaranya adalah Allah berfirman fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf ya. Hendaknya uh, mengucapkan bismillah ya ketika uh, menyembelih. Kemudian juga lihat smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, hendaknya mereka menyebutkan nama Allah atas apa yang dirizkikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak, dari binatang ternak. Juga demikian dalam ayat lain faqulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun ya. Maka makanlah dari apa yang di, diucapkan bismillah kalian jika kalian uh, beriman kepada uh, uh, jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih dan janganlah kalian makan dari sesuatu yang tidak dibacakan uh, bismillah atasnya maka uh, ini adalah bacaan ketika kita mau menyembelih ya umum tidak hanya pada hewan kurban namun juga untuk yang lainnya adalah hendaknya kita mengucapkan bismillah ketika hendak menyembelihnya ya.